Dan sebelumnya, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa termasuk taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ketika Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dan mengarahkan kepada seorang muslim untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang mendatangkan faidah mendatangkan kebaikan sehingga dia pun bisa mempergunakan waktu dan kesempatannya untuk hal-hal yang itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya merupakan tanda di antara tanda Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik dan tidak membimbing kepada seorang muslim kepada kebaikan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan hamba tersebut sibuk dengan hal-hal yang sia-sia, tidak bermanfaat. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama salaf yang bernama Ibrahim Ibn Adham rahimahullah kata beliau min alamati aradillahi 'anil 'abd ayashghilahu bima la yufid atau bima la ya'ni bahwa termasuk tanda di mana Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan tentunya ini merupakan buah dan hasil ataupun pengaruh dari kemaksiatan yang telah dia perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala membiarkannya untuk terjatuh kepada kemaksiatan berikutnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini merupakan buah dan hasil dari kebaikan kita sebelumnya. Dan Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyara muslimin rahimakumullah. Kita akan membahas satu permasalahan yang sesungguhnya ini sering kita dengarkan namun tidak mengapa untuk sering kita ulang mengingat ini merupakan perkara yang telah melekat pada diri kita sehingga termasuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin memberikan peringatan kepada kaum mukminin adalah hal yang bisa mendatangkan manfaat di mana kita akan membahas tentang wajibnya hifdul lisan. Wajibnya menjaga lisan. Di mana lisan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan ini menuntut kita untuk mensyukurinya. Adapun lisan lughatan secara bahasa maknanya adalah alat nutq alat untuk berbicara untuk meluarkan suara yang bisa difahami ini lisan secara bahasa adapun di dalam Al-Qur'an penyebutan lisan ini memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah lughah, ya. bahasa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Rum, "Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ard wa al sinatikum wa alwanikum, inna fi dzalika ayatin lil 'alamin." bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan bahasa yang berbeda-beda. Al-sinatikum disebutkan dengan lafaz al-sinah yang di lughat. Allah yang menciptakan di tengah manusia berbagai macam bahasa Ya, bahasa Arab, bahasa Indonesia, demikian pula bahasa-bahasa yang lainnya. Demikian pula Allah yang telah menciptakan perbedaan warna-warna kulit. Dan sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki ilmu yang mampu memahaminya. Demikian pula firman Allah dalam surah Ibrahim, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan bilisani qaumihim, Yani bilughatihim. Ya, melainkan dengan bahasa mereka, dengan bahasa kaumnya agar rasul tersebut mampu menjelaskan dengan baik kepada kaumnya sehingga mereka bisa faham. Ini makna yang pertama dari makna lisan yaitu lughat, bahasa. Makna yang kedua adalah al audu nafsuh yaitu anggota tubuh itu sendiri, itu lisan, lidah. Ya, dan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath, "Yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim." Mereka orang-orang kafir mengucapkan ya, dengan lisan-lisan mereka, ya, dengan lidah-lidah dan mulut-mulut mereka, apa yang tidak terdapat di dalam hati-hati mereka Ya, demikian pula dalam surah Al-Qiyamah disebutkan la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Dan janganlah engkau wahai Nabi menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa ya, bisa menghafal Al-Qur'an. Lisan di sini maknanya adalah ini, alat untuk berbicara. Demikian pula dalam surah yang lain dalam surah rahman disebutkan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami yang telah menciptakan dua mata bagi setiap manusia? Demikian pula lisan, satu lisan dan dua bibir. Ya, dua bibir. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah doa. Doa. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil." Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat. Ya. Ala lisani Dawud. Dengan doanya Nabi Dawud. Demikian pula Isa Ibnu Maryam alaihi wassalam. Dan makna yang keempat adalah as-sanaul hasan. Pujian yang bagus, pujian yang baik. Seperti disebutkan dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surat syuara ketika Allah menghikayatkan tentang perkataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam waj'alli lisana sidqin fil akhirin dan ya Allah jadikanlah bagiku lisana sidqin pujian sanjungan terhadap orang-orang yang belakang ya, yang hidup belakang terbelakang setelah Nabi Ibrahim salam ya, maka mereka menyanjung dan memuji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walhasil bahwa inilah yang disebutkan para ulama terkait tentang makna lisan. Ada empat makna. Yang pertama apa? Hmm? Lughah, ya bahasa. Yang kedua ya, alat untuk berbicara, kemudian yang ketiga doa dan yang keempat adalah pujian. Dan ketahuilah ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin untuk menjaga lisan. Bahkan mewajibkan agar mereka menjaga lisan. Qad aflahal mu'minun ya, walladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun mereka kaum mukminin telah mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, falah, kemenangan. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari lahu. Hal yang sia-sia. Kata para ulama, lahu di sini maknanya adalah al-khawf fil batil wa tasyaghul bima la yufid yaitu membahas kebatilan. Mendengarkan kebatilan, demikian pula menyibukkan dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat, tidak mendatangkan faedah. Di dunia lebih-lebih di akhirah. Maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pujian kepada kaum mukminin di antara sifat mereka berpaling dari majlis lahu majelis yang membahas kebatilan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan dalam hal ini, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ketika seorang menjaga lisannya, maka ini merupakan dalil bukti kesempurnaan keimanan demikian pula keislamannya. Jadi kalau seorang ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, demikian pula mukmin yang sempurna, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda Al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an seorang muslim yang sempurna yang afdal adalah seseorang yang mana kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya demikian pula dari gangguan tangannya dan orang yang dikatakan muhajir orang yang hijrah adalah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan, mengkaitkan kesempurnaan seorang muslim dengan keamanan saudaranya, kaum muslimin, masyarakatnya, kaum muslimin dari gangguannya. Lisan demikian pula gangguan fisik. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimakumullah menjaga lisan ini juga termasuk bukti tentang salahul qalb. Hatinya itu bagus. Dan kuatnya keterkaitan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala demikian pula hari akhirah. Sehingga ketika dia berusaha menjaga lisannya, la yakhruj min famihi illa khair. Tidaklah keluar dari lisannya melainkan kebaikan. Dan ini berat. Ya. Saya dan hadirin tentunya tidak bisa memastikan. Ya, namun kita hanya berusaha mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ini, ketika seorang berusaha menjaga lisannya, maka menunjukkan hatinya itu bagus. Ikhlas. Ya. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingat dengan hari akhirah. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis yang masyhur menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut Perhatikan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan ya, pembicaraan seorang Muslim dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, di mana seseorang di mana seseorang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir ketika dia tidaklah berucap, berbicara, bersungkrama, ya, dengan saudaranya melainkan kebaikan. Melainkan kebaikan. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimakumullah ketika seorang menjaga lisannya maka dia telah melakukan satu amalan yang bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam jannah. Menjaga lisan menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanahul jannah Barang siapa yang bisa menjamin apa yang berada di antara dua lehernya itu bibirnya ya. yang menjaga lisannya dan mampu menjaga apa yang berada di antara dua kakinya yaitu kemaluannya harusnya. maka kata Nabi alaihi salatu wasallam aku jamin dia untuk masuk ke dalam jannah luar biasa ya, dan memang masuk ke dalam jannah ini bukan perkara yang sepele Ya, hadisnya ringkas. Namun konsekuensinya luar biasa, berat. Namun kita hanya bisa berusaha. Ya, bukan berarti tidak bisa. Ya. Tapi kita hanya berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang telah kita ketahui ini mudah-mudahan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hujjatun lana la alaina ya, bisa membela kita di hadapan Allah Jalla wa ala karena kita beramal di atas dalil bukan menghujat kita ya dan merendahkan kita di hadapan Allah Jalla wa ala billah demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika seorang menjaga lisan seseorang telah melakukan satu amalan yang bisa menyelamatkan dia dari adab Allah di dunia demikian pula di akhirah. Di dunia demikian pula di akhirah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu kata beliau qultu ya Rasulullah man najah wahai Rasulullah apa itu keselamatan? Apa itu? Keselamatan. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan para sahabat pertanyaan-pertanyaan yang bermutu dan pertanyaan mereka adalah betul-betul ingin mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW. Apakah itu keselamatan? Eh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baitak ya, wabki 'ala khati'atik." Ya jaga lisanmu dan luaskanlah rumahmu dan menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Ya, kebahagiaan di dunia demikian pula di akhirah. Ketika seorang menjaga lisan. Oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah Ibnu Battal rahimahullah ketika menjelaskan hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari yang telah kita sebutkan tadi ya. Kata beliau bahwa hadis ini menunjukkan anna a'dhamal bala al mar'i ya, fi dunya lisanuhu wa farjuhu bahwa musibah yang paling besar yang menimpa seseorang di dunia adalah disebabkan karena lisan dan farjnya. Oleh karena itu kata beliau, "Faman wuqiya min syarrihima faqad wuqiya ya. min syarril azim." Maka barang siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dua anggota tubuh dari anggota tubuh manusia ya, dijaga dari keburukan keduanya maka sungguh dia telah dipelihara oleh Allah Jalla wa ala dari keburukan yang sangat besar dan ini wakil kenyataan ya di tengah masyarakat berapa banyak kerusakan kemaksiatan disebabkan karena dua anggota tubuh ini, lisan dan huruj Oleh karena itu, asyur muslimin rahimakumullah. Kita akan bacakan ya, beberapa akwal ulama ussalaf terkait rasa takut mereka yang luar biasa terhadap bahaya lisan. Di antaranya disebutkan oleh Tawus Ibn Kaisan Al-Yamani rahimahullah kata beliau lisani sabu' in ans in arsaltuhu akalani lisanku ini kata beliau seperti binatang buas yang apabila aku melepasnya maka niscaya aku akan dimangsanya artinya apa artinya kalau seorang tidak mampu menjaga lisannya bisa menjadi senjata makan tuan, menjadi bala bagi pemiliknya. Ya. Lisan kalau dibiarkan tidak dibimbing dengan ilmu, ya. Berbicara semaunya. Apa yang diinginkan, apa yang dia dengar langsung disebarkan. Musibah. Ya, kafabil mar'i izman an yuhadditha bikulli ma sami'a Kata Nabi alaihi salatu wassalam, cukup seorang dikatakan berdosa ketika dia mengucapkan ataupun menyampaikan berita ya, setiap berita yang telah dia dengar. Ya. Mendengar dari si fulan berbicara demikian dan demikian langsung sebar. Ya. Nah. Dan apalagi kondisi sekarang ya. Mungkin lisannya tidak berbicara, namun tangannya yang berbicara di dalam kamar, di depan komputer ataupun laptop ya nah gencar menyebarkan fitnah maka ini berbahaya perhatikan nasihat dari Tawus al-Yamani radhiyallahu taala anhu ataupun rahimahullah lisani sabur in arsaltuhu akalani bahwa lisanku ini ini seperti apa binatang buas yang apabila aku lepas tidak dikontrol maka niscaya aku akan dimangsanya. Demikian pula disebutkan oleh Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, "In kana ar-rajul la yatakallamu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil kalimah fayasiru biha munafiqa wa innil asma'u hal yawm min ahadikum 10 marrat." Sungguh kata beliau radhiyallahu taala anhu. Dahulu ada seseorang yang apabila dia berbicara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan satu ucapan itu maka dengan sebab ucapannya itu dia menjadi orang munafik menunjukkan apa besarnya kalimat itu ya. ini apabila diucapkan di zaman Nabi namun kata beliau radhiyallahu taalaan dan sungguh aku telah mendengarkan ya dari kalian pada hari ini seseorang yang mengucapkan kalimat itu sepuluh kali artinya dianggap biasa ya bukan dianggap besar dan pelecehan terhadap syariat namun dianggap biasa dan ini kita saksikan ma'asyar muslimin rahimakumullah ya di mana sebahagian kaum muslimin Allah musta'an mereka terlalu lancang dan berani bermain-main dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka ada yang melagu-lagukan kalimat-kalimat biasa ya, namun dibaca seperti membaca Al-Qur'an. Pernah mendengar? Iya. Ini sempat kita tanyakan kepada masyayikh di sana di Yaman dan mereka menjawab bahwa ini dikhawatirkan bentuk istihza ya mengolok-olok ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bahkan kemudian setelah itu ada seorang mustafid pengajar di sana di markis kita di sana menyebutkan ya satu faidah di mana ketika Syekh Saleh Fauzan demikian pula Syekh Ubaid Al-Jabiri Habibullah taala ditanya tentang ucapan ini ya membaca satu kalimat dengan melakukan seperti membaca Al-Quran sehingga ketika seorang mendengar sekilas dia sedang baca Al-Quran padahal dia tidak membaca Al-Quran tapi yang dia baca apa? kalimat-kalimat biasa ya maka disebutkan oleh Rasulullah Fauzan dalam hal ini ketika ditanyakan tentang masalah ini ya menyebutkan tentang tokoh di sana ya yang melakukan perbuatan ini kata beliau apabila ya, diniatkan mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kufur Ini kufur. Ya. Kalimat yang bisa mengeluarkan seorang dari keislaman. Jadi bukan perkara yang sepele. Ya. Nah, dan sungguh disayangkan ketika di negeri kita kita jumpai yang seperti ini menjadi dai kondang ya dielulukan bahkan ketika melakukan perbuatan ini jadi bahan ketawaan ya ini menyedihkan menyedihkan nah maka ini ma'asyar muslimin Rahmatullah, ya, jadi kita berhati-hati ya musuh-musuh Islam ya, berusaha untuk menggerogoti ya menghancurkan Islam dari dalam sedikit demi sedikit. Ya, di antara mereka mungkin ada yang melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang merupakan upaya untuk meragu-ragukan, membuat kaum muslimin ragu tentang agamanya, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka anggap guyonan, padahal tidak pantas. Ya. Misalkan mereka ada yang bertanya, ya, kalian wahai ahlu sunnah kalian kan mendalami tauhid ya sekarang saya punya pertanyaan jawab apa pertanyaannya mungkinkah ya apakah mungkin Allah menciptakan satu makhluk seperti Allah ya. atau mungkin ada yang bertanya lagi ya. mungkinkah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah. Ini terkadang banyak dilontarkan oleh mereka-mereka yang menggeluti ilmu kalam, ilmu filsafat. Ingin membuat kaum muslimin ragu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa jawabannya? Hmm? Apa jawabannya? Hmm? Kalau ditanya seperti ini. Ya. Dijawab iya, ya. salah. Dijawab tidak, salah. Ya. Jadi yang salah soalnya, ya. yang salah soalnya. Nah, ketika ditanya, ya, apakah Allah mampu menciptakan makhluk yang lebih besar dari Allah atau sama seperti Allah? Ini kalau dijawab iya, salah ya, batil kalau dijawab tidak mampu dikemanakan ayat yang menyatakan innallaha ala kulli syai'in qadir Allah itu maha mampu untuk menciptakan segala sesuatu dikemanakan sehingga jawabannya iya salah kalaupun tidak juga salah jadi yang salah anda wahai sang penanya ya. soal anda salah sehingga tidak perlu dipertanyakan tidak perlu dipertanyakan aslu su'alika khata. Ya. Asal pertanyaan Anda salah. Ya. Sehingga tidak perlu jawab Dan cukup kita mengatakan tu billah wa Rasul Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga ini berhati-hati. Ayolah ikhwah. Dari mereka ya, para pemuda, ya, para mahasiswa demikian pula sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk ya, meragu-ragukan kaum muslimin. Allah musta'an. Kemudian kita lanjutkan. Demikian pula diriwayatkan oleh Waki bin Al-Jarrah dan Az-Zuhd dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma suatu ketika beliau memegang lisannya lidahnya Wayakul. Seraya beliau mengatakan, Waihak, kul khairan tagnam. Awis ansu intaslam. Wa illa fa'lam annaka satandam. Kata beliau celaka. Ya. Ini celaka wahai lisan. Ucapkanlah kebaikan. Kamu akan mendapatkan keberuntungan. Ya, kalau tidak diam dari keburukan, kamu selamat. Dan ketahuilah kalau tidak demikian kamu wahai lisan akan menyesal. Eh, lisan demikian pula pemilik lisan itu orang itu sendiri. Nah, kemudian juga diriwayatkan dalam Siar Alamin Nubala Al-Zahabi menukilkan sebagian salaf di mana mereka mengatakan sahibtu Rabi' ibnu Khaytham rahimahullah 20 aman ma sami'tu minhu kalimatan tu'ab aku bersahabat ya, berteman dengan Rabi' ibnu Khaytham 20 tahun lamanya dan aku tidak pernah mendengar darinya satu kalimat pun yang tercelah. Ya. Subhanallah. Ya. Demikian pula diriwayatkan oleh Zahabi dalam Syiar Alimin Nubala dari Umar ibn Ibrahim ibn Kaisan rahimahullah kata beliau makastu ibn Abi Nujaim ataupun Ibnu Abi Najih 30 sanatan la yatakallamu bi kalimatin yu'dhi biha jalisah Aku tinggal bersama Ibnu Abi Najih atau Nujaih 30 tahun 30 tahun kalau tadi 20 tahun yang kedua ini 2 30 tahun dan beliau tidak pernah berbicara dengan satu kalimat yang mengganggu dan menyakiti teman duduknya. Artinya bagus yang diucapkan. Ya nasihat, ya. Nasihat. Dan itu baik. Ya. Nah. Demikian pula disebutkan oleh Abdullah bin Aun rahimahullah. Abdullah bin Aun beliau mengatakan Zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Ya. Membahas manusia, ya. kesalahan-kesalahan mereka. Ini penyakit. Adapun berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala maka ini obat. Ya. Ini obat. Yang tentunya ucapan ucapannya seperti ini Ma'asyar muslimin rahmukumullah Kita bawa kepada makna Tentang bagaimana perhatian para salaf Untuk menyibukkan lisan-lisan mereka dengan kebaikan Ya Bukan berarti di sini menunjukkan bahwa ulama salaf tidak mengenal istilahnya ya mengingatkan tentang kesesatan ya, dari sebuah kelompok sesat ataupun tokoh sesat bukan itu yang dimaksud ya namun di sini sebagai bentuk dorongan dan contoh dari kalangan salaf bagaimana perhatian mereka dan usaha mereka untuk menjaga lisan mereka sehingga tidaklah berbicara melainkan kebaikan demikian pula disebutkan oleh Al-Imam الحجرة Hijrah Malik bin Anas rahimahullah kata beliau i'lam annahu fasadun 'azimun an yatakallama al-insan bikulli ma sami' ketahuilah bahwa kerusakan yang besar ketika seseorang berbicara dengan setiap apa yang dia dengar ya, jangan jadi seperti wartawan ya. suka mencari informasi kemudian langsung disebarkan tanpa cross check dan melihat maslahat atau tidak apa yang dia sebarkan dari berita-berita tadi ya nah juga diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah kata beliau Man istakhafa bil ulama dhahabat akhiratuh. Barang siapa yang merendahkan para ulama maka hilanglah akhiratnya. Ya, seorang kalau mencela ulama berarti menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan. Ya, gimana dia mendapatkan kebaikan? Belajar saja tidak. Bagaimana bisa belajar? Kepercayaan dia terhadap ulama itu tidak ada sehingga akhiratnya hilang. Wa man istakhaffa bil umara zahabat dunya dan barang siapa yang merendahkan umara penguasa maka dunianya hilang. Ya, orang yang mencela umara penguasa ya iya kalau penguasanya ya masih sayang sama dia dibiarkan ya, kalau penguasanya ya, kuat demikian pula ya, tidak ingin dicela, ya, maka tentunya tidak segan-segan untuk ditangkap dan bisa jadi siksa bahkan dibunuh. Ya, hilang dunianya. Wa man istakhafa bil ikhwan dahabat muru'atuh dan barang siapa yang merendahkan saudara-saudaranya kaum muslimin dan pada sebab ya mencelanya maka hilang muruahnya kewibawaannya disebutkan oleh Zahabi dalam Syiar Alimin Nubala. Dan sebagai penutup ya, disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah kata beliau ma takallamtu bi kalimatin ma takallamtu bi kalimatin wala amiltu amalan illa a'tadtu lidzalika jawaban baina yadillah kata beliau tidaklah aku mengucapkan satu kalimat satu ucapan dan tidak pula aku mengamalkan satu amalan melainkan aku telah persiapkan jawabannya ketika aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar ya ucapan yang sungguh besar ya yang sepantasnya untuk ditulis dengan tinta emas bukan untuk hiasan tapi dihafal, diingat dan kita berusaha mengamalkan sebagaimana yang telah diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Ibnu Dakikil Aid rahimahullah sehingga ini ma'asyar muslim rahimakumullah ya beberapa nasihat dari para ulama kita contoh suri dan kita semuanya kaum muslimin sehingga tentunya mudah-mudahan dengan ini semakin besar kemauan dan keinginan kita untuk mengikuti jejak mereka. Nah, dan pada merekalah ya, ada suri tolah dan terbaik disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang dikenal istiqamah sampai meninggalnya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. kepada kita semuanya wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh